Jadi jangan longgar tengahnya, biar berkah tempat duduknya. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa innal balaa' Dan sesungguhnya bala itu layar tafiu benar-benar menjadi terangkat enggak turun anil makan dari tempat alladhi yang ahluhu penduduk atau ahlinya hu itu makan tempat yusalluna mereka salat ahluhu kama sebagaimana annal balaa sesungguhnya bala itu yang zilu turun bala alal makan di atas tempat alladhi yang mana itu tempat yatruku meninggalkan ahluhu orang yang tinggal atau penduduknya itu makan as-salata salat fala tastab'id maka janganlah kamu menganggap jauh atau heran wugu al-bala'uz terjadinya gempa-gempa wal khosafi lindu ya goncangan-goncangan zalazil wal khosafi dan gempa wassawaigi dan petir-petir ala makanin di atas tempat ahlu penduduknya itu makan yatruku nasolah mereka meninggalkan sholat bala itu diangkat oleh Allah dalam arti tidak diturunkan kalau penduduk satu daerah tadi itu melaksanakan sholat dengan rajin tetapi kalau memang meninggalkan sholat itu tempat terancam dengan diturunkan bala oleh Allah karena itu orang yang meninggalkan sholat coba anak kecil yang ramai itu yang sampingnya ngelarui gitu supaya nggak ganggu karena itu jangan heran kalau akan terjadi lindu goncangan-goncangan yang hebat akan terjadi gempa akan terjadi banjir, akan terjadi petir, akan terjadi hal-hal yang sangat menakutkan, mungkin gunung meletus, itu semuanya adalah karena sebab penduduk daerah situ banyak yang meninggalkan sholat. Nah, jadi bala itu karena nggak sholat ternyata. Terus gimana sikapnya kita untuk menghadapi orang yang gak sholat? Walatagul, Janganlah kamu itu berkata ini usolli Aku sholat Wala ubali Dan aku tidak peduli Bihim terhadap mereka Orang-orang yang meninggalkan sholat Bihim yatruk ahluhu yatrukuna sholat aku sholat yang penting gak peduli yang lainnya gak sholat biar dah orang desa sini orang kota sini gak sholat aku gak peduli jangan ngomong begitu wala alaiya dan tidak ada kewajiban bagiku minhum daripada mereka orang yang meninggalkan sholat Jangan ngomong begitu. Kenapa li annal bala'a karena sesungguhnya bala itu idza nazala jika turun itu bala ya ummu maka akan merata itu bala as orang yang soleh wat dan orang yang durhaka. Likauni karena sebabnya itu orang lam ya'mur likaunihi karena sebabnya itu as-soleh orang yang soleh lam ya'mur tidak memerintahkan orang yang soleh hum orang-orang yang meninggalkan sholat walam yanha dan tidak mencegah itu as-soleh orang yang soleh hum orang-orang yang meninggalkan sholat hum ini ke ahluhu ya turkuna sholat walam yahjur dan tidak menghindar itu as-saleh hum kepada ahluhu yatrukuna shalah fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku sholat, yang lainnya nggak sholat nggak ngurus. Loh, kalau turun balak kena kamu. Walaupun kamu menjadi orang yang soleh, orang yang sholat, tapi kumpul sama orang yang gak sholat, kalau turun balak, kena yang gak sholat juga. Kita kasih contoh pasuruan banjir gede. Yang kena banjir, gereja-gereja aja. Yang kena banjir, konghuju-konghuju aja. Yang kena banjir bukan, bukan hanya sekedar gereja atau tempat-tempat maksiat atau tempat ibadah-ibadah agama yang lainnya tidak masjid juga kena banjir wah kalau diskotik kemasukan banjir kalau pondok tidak kena banjir rumahnya haba, sak kiainya kelem. kalau sudah turun balak Jadi al-bala ya ummu soleh wa talih. Bala itu kalau turun rumahnya orang yang soleh maupun yang enggak soleh kena jadinya. Sama dengan hujan. Hujan enggak pilih-pilih. Kalau hujan Pasuruan sini misalnya, yang dihujani cuma sawahnya orang yang soleh dok yang nggak soleh nggak dihujani nggak ada kena semuanya Bala kalau turun juga begitu karena itu wajib peduli dengan orang-orang yang nggak sholat untuk diajak melaksanakan sholat. Ada satu komplek, satu kampung diperintahkan sama lurah bersihkan daripada genangan air daripada sampah-sampah supaya selamat daripada penyakit demam berdarah dan tipes misalnya. supaya nggak ada nyamuk nggak ada lalat waduh satu rumah dibersihkan rumahnya dibersihkan bersih nggak ada genangan air nggak ada sampah cuma rumah tetangganya dibiarkan kotor rumah tetangganya banyak genangan air rumah tetangganya banyak sampah kira-kira lalernya itu, lalatnya itu hanya di rumah tetangganya atau mampir juga ke rumahnya dia. Jangan-jangan rumahnya orang yang kotor tadi itu pen, orang yang tinggal di situ nggak kena demam berdarah, yang rumahnya bersih kena demam berdarah. Kenapa? Karena orang yang rumahnya bersih membiarkan lingkungannya, tetangganya kotor Begitu juga orang yang sholat, orang yang ibadah, kena balak juga. Kenapa? Karena membiarkan ada yang main judi di daerah situ, ada yang zina di daerah situ, ada yang nggak sholat di daerah situ. Cara untuk selamat daripada balak adalah menegakkan sholat. Apalagi keluarga. Hmm? Diceritakan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfagi Ini muridnya Al-Habib Abdullah bin haddad Murid istimewanya ini Abdullah Haddad sampai berkata Ma fil akwan Mithlu Abdurrahman tidak ada di alam ini saat itu yang sebanding dengan Abdurrahman. Beliau dijuluki Allamatud dunia. Seorang yang teralim ada di dunia saat itu. Luar biasa. Bukan hanya ilmunya aja, kewaliannya sangat tinggi. Ini Habib nggak ada cerita A, nggak ada cerita B. Satu saat didatangi sama tentara, tentara polisi, padahal mereka orang ini segan. Dipegang, kemudian dimasukkan penjara bawah tanah. Berhari-hari bingung orang-orang ini salah apa ini orang tuduhan apa yang dibuat Cuma Habib ini arif. Beliau mikir, ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aidikum gitu ya. Semua yang menimpa daripada musibah itu adalah karena sebab perbuatan kamu kata Allah. Kata Habib pasti aku ada kesalahan ya. Diteliti salah apa saya? Mungkin saya berbuat dosa, mungkin saya meninggalkan wajib, diingat-ingat, enggak. Setelah keluar, keluarganya dikumpulkan, istrinya, kamu salah apa sih? Kamu berbuat dosa apa? Pasti ini ada kesalahan kita. Kok aku dapat musibah gini? Kak, diteliti, kamu meninggalkan wajib? Enggak. Kamu gak sholat? Enggak, sholat tetap kamu berbuat haram juga tidak. Anak-anaknya dikumpulkan semuanya suruh neliti, tidak ada pak. Teliti, teliti, teliti, teliti, nggak taunya terakhir pelayannya nggak sholat. Pelayannya nggak sholat. Akhirnya juragannya walaupun wali kena musibah apalagi nggak wali juga nggak wali, pegawainya nggak sholat dibiarkan. Yang penting aku sholat. Pegawaiku nggak sholat, tukangku nggak sholat, buruku nggak sholat, pelayanku nggak sholat, nggak ngurus. Loh, calon dapat musibah ini. Wajib sampean ngajak mereka yang nggak sholat untuk melaksanakan sholat. Kalau perlu jam sekian laut istirahat jam sekian sholat berjamaah yang nggak sholat berjamaah saya keluarkan itu berkah jadinya begitu seharusnya orang Islam tegas untuk urusan sholat jangan nggak sholat apalagi juraganya nyuruh nggak sholat mau kalau kamu enggak, kalau kamu sholat, saya pecat kamu, pecat aja daripada masuk neraka. Itu berarti bangkrut sebentar lagi juragannya. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai enggak sholat itu calon orang yang akan mendapatkan adab Allah. Naudzubillah. Wallahu ala kulli syai'in gadir dan Allah atas segala sesuatu maha syahid dan Allah atas segala sesuatu adalah menyaksikan. Wa an Rasulillah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW qala berkata Yauman di suatu hari li ashabi kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qulu ucapkanlah doa Allahumma ya Allah La taj'al janganlah engkau menjadikan fina di antara kami semuanya syaqiyan orang yang celaka wala mahruman dan jangan engkau jadikan di antara kami mahruman orang yang tertolak tidak dikasih enggak diberi Summa kemudian Rasulullah berkata Atadruna apakah kamu tahu mengenal man siapakah orang asyakiyu yang dikatakan celaka al mahrumu yang dikatakan ditolak nggak dikasih nggak diberi kalau para sahabat menyatakan man siapa huwa dia itu man ya Rasulullah wa ya Rasulullah Kala maka Nabi menyatakan tarikus sholat orang yang meninggalkan sholat Nabi ngajari sama sahabatnya eh baca doa Allahumma la taj'al syaqiyan wala mahruma ya Allah jangan sampai di antara kita ini ada orang celaka tahu celaka enggak sampean bukan tabrakan celaka itu celaka itu bukan sakit celaka itu masuk neraka Jangan sampai ada yang masuk neraka, jangan sampai nanti ada yang susah di akhirat di antara kami. Wala mahruma, orang yang enggak ditolak, enggak dikasih apa-apa. Semua ada orang dikasih rahmat, orang ini enggak dikasih rahmat. Ada orang dikasih syafaatnya Nabi, orang ini enggak dikasih syafaatnya Nabi ada orang dikasih ampunan oleh Allah, orang ini nggak dikasih ampunan oleh Allah, mahrum, ditolak, nggak dikasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang begitu. Kemudian Nabi menyatakan, siapa? Tahu nggak kamu? Orang yang dikatakan celaka nggak nggak dikasih apa-apa itu tahu nggak? Enggak ya Rasulullah. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat nggak dikasih ampunan, nggak dikasih rahmat, nggak dikasih syafaatnya Nabi orang yang meninggalkan sholat sudah dinas, sudah dipastikan celaka, masuk neraka. Jadi kalau ada orang berdoa, ya Allah jangan jadikan orang celaka, artinya ya Allah jangan jadikan di antara kami orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah, Jangan sampai kami tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Itu sama dengan doanya Ya Allah jangan sampai kita ninggalkan sholat Ya Allah jangan sampai engkau tidak mengampuni aku Itu juga sama Jangan sampai menjadi orang yang ninggalkan sholat Karena orang yang ninggalkan sholat dosanya enggak diampuni Enggak dirahmati Dan dia dinyatakan masuk neraka Dibenci sama Tuhan Perhatikan anaknya, anaknya nggak sholat seneng, nggak mikiri, anaknya nggak kerja dipikiri. Anaknya nggak sholat biasa-biasa. Anaknya nggak duit-duit dipikiri gimana ya masa depan anakku ya ya Allah. Aku belum ngasih sawah, aku belum ngasih duit, aku belum ngasih itu, aku belum ngasih ini masa depan anak kamu, apakah anak kamu disiksa di neraka? Apakah anak kamu masuk surga? Apakah nggak disiksa di kuburan? nggak dipikiri, oh anaknya nggak sholat, dibiarkan. Seharusnya orang tuanya kepikiran, nangis, ya opo nak, kalau kamu nggak sholat, dikubur gimana keadaanmu nanti nak? Di akhirat gimana nak? Ditangisi sama orang tuanya. Enggak kerja ditangisi ya apa nak, nek gak kerja mangan watu takon nak. Mangan boto takon nak. Seharusnya orang peduli dengan masalah so salat. Hmm? Wa fi hadits Isra dan diterangkan dalam hadits Isra. Lama ketika atan nabiyyu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gaumin pada sekelompok manusia turdahu yang dipecah ru'usuhum kepala-kepala mereka itu kaum bil hijarati dengan batu kullama setiap rudiqat dipecah itu ru'usum kepalanya adat kembali itu ru'usum kepala-kepala mereka kamakanat sebagaimana ada itu kepala sebelumnya ada itu ru'usum sebelumnya layaf turu tidaklah payah kesel anhum daripada itu kaum min daripada itu semuanya mecah kepala syai'un sesuatu pun Kala maka berkata Nabi ya Jibrilu wahai Jibril man siapakah haula mereka itu kaum sekelompok manusia yang dipecah kepalanya Qala maka berkata Jibril, alladzina yaitu orang-orang yang tatasaqalu berat ru'usuhum kepala mereka itu kom anis sholah daripada sholat Nabi waktu Isra ngelihat macam-macam, macam-macam yang disaksikan oleh Rasulullah di antaranya ada beberapa orang kepalanya dilempari batu gede-gede dar pecah banyak darah lempar lagi rengat kepalanya lempar lagi remuk kepalanya cuma aneh orang itu nggak mati nggak pingsan nggak mati ya jerat-jerit itu orang udah remuk kepalanya wutu lagi dikepruk lagi pecah lagi remuk lagi terus demikian gak ada henti-hentinya terus demikian kepalanya dipecah nggak mati setiap pecah remuk hancur butuh lagi terus dipukul keadaan ada henti-hentinya Jibril mana ulah kata Nabi Jibril ini siapa ini apa salahnya kok dirembukkan itu kepalanya? Kok dipukuli terus itu kepalanya? Mungkin kalau orang sekarang tanya, ini orang demonstrasi tadi, dibendung ini. Ini siapa ini? Apakah ini orang kriminal? Kesalahannya apa? Pasti karena kesalahannya. Ya, kata Rasul, kata Jibril. Itu adalah orang-orang yang salah Salahnya apa? Kalau diajak sholat, kepalanya berat. Rumahnya dekat masjid, hayya ala sholat, berat. Hayya ila orkes, yang bangil berangkat. Subhanallah. Hayya ala, hayya ala sholat, nggak datang. Hayya ala pasar malam, datang ini kepala huh? bakal diremukkan nanti di hari kiamat ada di akhirat bakal dipentungi sampai hancur itu sifatnya orang munafik sifatnya orang munafik itu jika kalau sholat berat melakukannya, males melakukannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau sudah sholat berat yura'unun nas dan dia itu kalau melaksanakan sholat karena manusia ingin dipuji manusia ingin dikenal manusia ingin dia diperhatikan orang walayat kurunallah dan mereka tidaklah mau berzikir illa qarila kecuali kalau sedikit kalau ada zikir suwe kesel pengajian lama, um, abutnya setengah mati. Padahal cuma satu jam. Kalau nonton sepak bola jam 2 malam bangun. Kadang-kadang sampai jam 6. Subhanallah, matanya iso disetel. Kalau sudah ngelihat sepak bola iso mendelik. Tapi kalau sudah majlis taklim kait Al-Fatihah ngantuk. Sampean kepingin tak? Kalau majelis taklim Tak ngantuk, kepingin tak? Kalau pagi kita pengajian ini dikasih kopi ya. Minum kopi katanya ngilangkan ngantuk, Beb. Kok saya tambah ngantuk? Keliru. Bukan diminum kopinya, disiramkan ke mata. Insya Allah tidak ngantuk sampean. Iya, iya, <laughs> Subhanallah. Kadang-kadang langsung ngantuk. Jadi aku juga ngendung-ngendung ya iki. Wa ta'ala dan berfirman Allah Subhanahu wa taala Fawailun maka celakalah lil musallina bagi orang-orang yang salat Alladzina yaitu orang-orang yang hum mereka itu alladzina an salatihim dari salatnya alladzina sahuna lupa Qala berkata ba'du sebagian al-mufassirinya ahli tafsir Al-muradu yang dimaksud annahum mereka sesungguhnya mereka itu alladzina hum an salatihim sahun alladzina yudayyi'una mereka orang yang meninggalkan itu alladzina as-salata salat wa yukhrijuna dan mengeluarkan itu alladzina ha itu salat an waqtiha daripada waktunya salat Wal dan wail yang dimaksud di sini wadin lembah. Oh lembah enggak? Antara gunung sama gunung ada curah. Itu namanya lembah. Wadin lembah fi jahannam di jahannam. Lau jika diberangkatkan fihi di dalam itu wadin lembah jibalu gunung-gunung ad-dunia dunia ladabat maka meleleh itu jibal gunung-gunung min syiddati daripada sangatnya harihi panasnya itu wadin wa dan itu wadin lembah maskanun tempat man orang yatahawanu yang meremehkan itu man orang bisolati terhadap solat illa kecuali man illa kecuali an yatuba bertobat itu man ilallah kepada Allah wa yandama dan menyesali itu man ala atas ma farrata apa yang telah melakukan atau menyia-nyiakan itu man fawailun lil musallin bahaya loh ada yang menyatakan wal itu bahaya celaka ancaman berarti ada lagi menyatakan well awas lo ya masuk well apa well itu well itu duduk hamburger well itu neraka jahanam itu ada telengnya Hah? ada telengnya telengnya jahanam jadi jurangnya jahanam di situ sumber apinya panasnya luar biasa jangan sampean diobong gunung-gunung dunia ini ditumpuk semuanya jadikan satu dimasukkan situ lele gunung lele lah sampean lu cuma anehnya nggak mati sampean ya apa rasanya panasnya naudzubillah lah langsung mati enak pak jerit ah mati wis ini sampean tidak mati-mati dipanggang di situ Sampai-sampai ada riwayat menyatakan tastaghitsu jahannam jahannam min syarri. Neraka jahannam kewalahan, neraka kepanasan misan. Neraka jahanam tadi itu minta turun sama Allah, ya Allah, aku gak kuat panasnya sama well ini. Karena begitu panasnya, untuk siapa itu tempat? Disediakan untuk siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang meninggalkan salat. Atau nunda-nunda salat. Salat sik sik sik tak dimi. Sebentar, dimik. Sebentar, Masih ada urusan. Sebentar, sampai keluar waktunya. Salat tapi menunda-nunda sampai keluar waktunya. Yukhrijuna shola'an waktiha. Ojo saksi-saksi ae. Kalau sudah waktunya sholat, langsung. Maaf Pak ya, saya mau sholat. 10 menit aja. Insya Allah mau. Insya Allah berkatnya sholat, rezekinya kamu tambah lancar. Atasi rong puluh ibu juga sholat. Masuk neraka sampean. Jangan dibuat main-main. Disediakan tempat khusus, tapi bukan villa wadin lembah ada di neraka jahanam naudzubillah min dzalik di neraka itu kalau sampean keselomot api di dunia ngelupas kulitnya ngelupas kalau lama-lama wis gosong Kalau sudah kena api kulit ini, waduh sakitnya berhari-hari ya. Sakitnya berhari hari. Kenapa? Karena saraf kulit ini adalah saraf yang sangat sensitif. Kulit ini sarafnya sangat sensitif. Sing no perdi kulit. Yang ngerasakan sakit cokot-cokot kulit. Kulit ini sarafnya sensitif Di neraka jahanam kulit ini nggak ngelupas, Pak. Jadi kulit ini kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyagudul adab. Kalau sampean di, di dunia ini kulitnya cuma tiga lem, lempir, tiga lapis. Tapi nanti ada di akhirat 300 hari lapisnya. Jadi kalau diobong dan tentek kulit itu. Terus setiap kulitnya itu habis, yang di atasnya datang lagi kulit baru, datang lagi kulit baru, datang lagi kulit baru, datang lagi kulit baru. Kok rambutnya sampai ini loh, diketok metu maring diketok metu maring cuma langsung. Nggak nunggu beberapa hari, langsung keluar lagi kulit baru, kulit baru. Jadi semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Nah, Allah bilang min dhalik. Nah itu Jangan main-main Cobalah coba sampai coba nanti coba Yang rokok nanti Coba Sudah rokokan Pas murup gitu Conyok-nyok kulitmu coban Ya apa rasanya Yuk panas Aku kuat babe panas Seberapa itu yang nempel di kulit kamu? Satu titik lah. Bagaimana kalau seluruh tubuh kamu? Gimana kalau seluruh tubuh kamu kena api neraka, bukan api dunia lagi? Nah, coba lagi nanti kalau sudah ngerokok, udah betul-betul barak, masuk rumah tamu. Wah, enggak kuat. Sakit. Gimana kalau api neraka? Ngerokok lagi masuk ke kupingmu. Itulah orang-orang yang nggak sholat nanti seluruh tubuhnya dipagar ada di well jahanam. Nauzubillah. Ya, kalau sudah masuk neraka yo ya, metu ini sampean sulit lama tapi yang jelas kan keluar beb yo no dimi sampean gimana kalau misalnya misal murus pitung tahun ndak mati murus dok wis pitung tahun metu melbu jeding maring ngono sak menit melbu maning sak menit melbu maning ndak mati ya perasaan ini. itu baru wetenge tok yang sakit ditambahi muntah pitung tahun muntah tok wis sampeyan terus sakit gigi bukan satu gigi kabeh loro kabeh pitung tahun sakit mata pitung tahun sakit kuping hitung tahun jantungnya sakit hitung tahun paru-parunya sakit hitung tahun Tak kuat beb hitung pitung tahunnya tidak kuat lah sampai ada di neraka ini ribuan tahun dibakar itu ribuan tahun kok sih, sampai nekat bener manusia nih Langit takut disiksa, malaikat takut disiksa, bumi takut disiksa, matahari takut disiksa. Inna aradna al-amanat 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ketakutan dari sisa Allah. Wa hamalal insan, manusia inilah. sami ini. Kena putungnya rokok nggak kuat panasnya keinjak paku nggak kuat sakitnya lemah nggak kuat apa-apa cinekate sama pangeran kok berani bener sama Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana zaluman memang manusia itu goblok kata Allah sangat bodoh sangat dolim nggak mikir sama siapa dia dosa. Tidak mikir gimana akibatnya daripada perbuatan dosanya. Nah, karena itu, ayo pulang dari majelis ini diperhatikan sholat. Anak-anaknya diajak sholat. Keluarganya diajak sholat. Tetangganya diajak sholat. Biar aman dari adab daerahnya biar aman dari azab keluarganya, biar aman dari para azab pekerjaannya. Insya Allah kalau sholat lancar semuanya, tenang hatinya, sentosa, sejahtera kehidupannya, aman keluarganya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang bisa melaksanakan sholat dengan baik. Eh? keluarga kita semuanya juga demikian amin Allahumma